إليه وإذا أطلقت المنيحة لم تنصرف إلا إلى هذا dalam عبد dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Beliau berkata, tahukah kalian sedekah apa yang paling afdal dan paling baik? Para sahabat, sebagaimana kebiasaan beliau, kebiasaan mereka, Allah wa Rasuluhu a'lam menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Walaupun jawabannya mereka tahu, karena khawatir Rasulullah SAW akan merubahnya dan menggantinya dan Rasulullah SAW berhak untuk perubahannya. Sehingga jawaban yang merupakan ilmu adalah jawaban Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ketika Rasulullah SAW masih hidup. Setelah Rasulullah SAW wafat, kita menyatakan Allah wa Rasulullah a'lam pada perkara yang berkait dengan syariat. Adapun pada perkara dunia, kita katakan Allahu a'lam. Karena Rasulullah bukan alimul ghaib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau tanya hukum apa ini halal apa haram, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Saya tidak tahu. Tetapi kalau dikatakan kunciannya mana ya? Allahu a'lam. Nah, karena Rasulullah SAW bukan alimul ghaib, masalah kunci di mana dan sebagainya. Allah yang lebih tahu. Allah yang maha tahu. Ada Rasulullah SAW sebagai manusia telah wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dijawab setelah mereka menjawab Allah wa Rasul alam bahwa sedekah yang paling baik, sedekah yang paling khair adalah al-minhah. Apa al-minhah? Secara lughah, secara bahasa, minhah itu membiarkan atau mengizinkan. Apa itu? Antamnaha akhokat darahim. Engkau membolehkan saudaramu dengan dirham atau punggung kendaraan atau susu dari kambing atau susu dari sapi. Apa itu murad bi minhati darahim? Apa maknanya minhah kalau pada uang dirham? Maknanya qarduha, meminjamkannya. Silahkan, pakai aja dulu. Wa minhatu dhahri dabbah, sedangkan minhah pada punggung kendaraan maknanya silahkan pakai ai i'aratiha meminjamkannya liman yarkabuha bagi siapa yang menaikinya adapun ifqaruha yakni dibuat atau dibikin kendaraan tadi sampai lelah dengan ditunggangi itu mana ifqaruha ini silahkan pakai wa minha labanisyah adapun minha pada susu kambing atau susu sapi maknanya dibiarkan kambingnya dan sapinya yang sedang eh, bancar-bancarnya susunya, silakan. Bawa kambingnya minum sampai puas. Nah, kemudian kambingnya dikembalikan. Itu minha fila banil syah wa minha fila banil baqar. Wa idha atlaqtal maniha, Kalau diucapkan kalimat manihah atau minha, lam tansarif illa ila hada tidak akan kemana-mana maknanya kecuali kepada makna ini. Nah, ini membiarkan, silahkan pakai, silahkan ambil, silahkan minum susunya, sepuasnya ambil. Besok akan keluar lagi susunya. Nah, sebagaimana kendaraan ditunggangi, tidak akan habis kendaraannya. Paling lelah, besok segar kembali. Nah, itu minha. Wallahu taala alam hadis yang diriwayatkan di sini oleh Al-Bazzar di dalamnya ada Ibrahim ibn Muslim al-Hajri, seorang yang secara hafalan lemah. Disebutkan oleh al haythami dalam Majma' al-Zawaid, wa zada nisbatuhu ila Abi Ya'la at-Tabrani. Dan nisbatnya oleh Al-Haythami menisbatkan kepada Abu Ya'la at-Tabrani dalam Awsat. Waqala kemudian beliau berkata rijalu Ahmad dirajalu sahih. Rawi-rawinya adalah rawi-rawi sahih. Wallahu taala a'lam. Apakah ada dua hadis yang tadi riwayat Bazar yang dari riwayat uh, e, Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Wa kharraj al-Imam Ahmad wa Tirmidzi min hadis al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu an Abi Kabsyah as-Saluli qala sami'tu Abdullah ibn Amr afwan lewat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat keturun lagi ke kepada tabi'in. Dari Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW. Qala man manaha manihat laban aw warq aw hudan zuqaqan kana lahu mithlu 'itq raqabah disebutkan dari Barra ibn Azib dari hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau berkata siapa yang membiarkan atau membolehkan susu hewan ternaknya atau hartanya waris itu untuk iya uang uang feras atau pengganti apa istilahnya alat tukar nah waris adalah alat tukar dia uang au hudan zuqaqan saya tidak tahu jalan Ya. Berarti mungkin lewat rumahnya atau lewat halamannya begitu. Zukop gang, hudang, jalan Nah, membiarkan silahkan. Begitu. Karena lahu mithlu itq kerapabah Maka dia seperti orang yang memerdekakan budak. Wa qala mana qawlihi man manaha manihata wariqin Innama ya'ni bihi qardud darahim. Maknanya membiarkan uang, yakni meminjamkannya. Wa qawluhu aw hudan zuqaqan innama ya'ni bihi hidayatut tariq. Hudan itu bimbingan hidayah, berarti menunjukkan jalan. Zuqaq dari ganggang, dari zuqaq. Wa huwa irsyadus subul atau irsyadus sabil bimbingan jalan. Wallahu taala a'lam. Wa kharaj al-Bukhari. Yang kedua diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dan hadisnya hasan. Hasanun sahih kata Tirmidzi. Wa kharaj al-Bukhari min hadis Hasan bin Atiyah dari Abi Kabsha As-Saluli Qala sami'tu Abdullah ibn Amr yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam arba'una khaslah a'laha manihatul anaz disebutkan dengan sanadnya oleh Imam Bukhari sampai pada Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, Arba'una khoslah. Ada 40 macam. Yang paling tingginya, Manihatul anzi. Membiarkan atau mempersilahkan kambingnya. Ma min amilin ya'mal bi khaflatin minha raja'a thawabiha. Tidaklah seorang beramal mengamalkan salah satu dari 40 khoslah tadi dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala wa tasdiqa mau'udiha dan membenarkan apa yang dijanjikan illa adkhalahu Allah bihal jannah hmm. kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam jannah. Nah. Qala Al-Hasan fa'adadna maduna manihatil anaz. Kami itu selain manihatul anaz, anaz kambing ya. Anazah. Sebagaimana dalam pepatah Arab, anazah wa intaral Nah, ungkapan untuk orang yang ngeyel. Anazah wa intarat. Kambing, walaupun terbang. Ada dua orang yang berburu. Melihat, itu dia. Ada kambing. Iya, itu burung. Kambing. Burung. Sampai dekat. Anazah. La, toy. Anazah ya. Ternyata sudah dekat terbang. Akan betul burung. La, anazah wa intarat. Anaza wa intarat. Kambing walaupun terbang. Itu kambing terbang. Fahadha barakallahu fikum. Pepatahnya mereka mengatakan anaza wa intarat. Kalau ada orang ya lah. Anazah wa intarat. Tenang. Wal anaz termasuk juga kalian dan kita memakainya dalam bahasa Indonesia. Yaitu penyakit influenza. Itu disebut dalam bahasa Arab anful anza. Hidung kambing yang terlalu basah. Hmm. Sahih. Mereka bilang anful anza Influenza. Akhirnya jadi influenza. Hah? Suka. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Kembali kepada kitab. Bahwa itu dihitung sama dia apakah sudah sampai 40 oleh para ulama seperti Hasan bin Atiyah. Fa'adatna maduna manihat al-anad min raddis salam, menjawab salam, tashmitul atis wa imatatul adha 'anil tariq ونحوه wanahwi dan yang sejenis itu. Famastata'na an nablugha 15 qaslah. Kami tidak mampu menghitung sampai 15 pun. Artinya belum sampai 15. Berarti masih ada lagi 35 lagi. Ah 25 lagi. Nah. Wallahu taala a'lam. Di antaranya yang sudah disebutkan di atas tentunya. Manihatul laban itu yang disebut manihatul anas termasuk. Sudah darahim sudah dabah, sudah apalagi disebutkan di atas, ditambah dengan hak-hak muslim terhadap muslim lainnya. Enam. Maka itu semua adalah perkara-perkara yang dikatakan sebagai perkara yang sodakoh, yang khair atau yang afdal, afdal sodakoh. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Ar-Ra'ayat al-Ladina Ar-Ra'ayat al ladina <clears throat> yukadibu bid-din sampai pada kalimat wayamnaun almaun. ma'un. Di antaranya yang membuat dikatakan yukadzibu adalah mereka naun ma'un, menghalangi bakhil, tidak mau meminjamkan barang-barang yang bermanfaat. Ternyata tafsirnya subhanallah, urusan yang kelihatannya kecil. Pinjam piring, pinjam panci begitu tetangganya dan sebagainya, terus dilarang. Itu disebutkan di situ sebagai perkara yang azim, ya, perkara yang besar salah satu dari sifat-sifat para pendusta agama. Barangnya balik. Artinya tidak ada yang berkurang apapun. Tapi nggak mau. Ini sudah keterlaluan namanya. Sebagaimana yang tadi, kambingnya balik. Susunya berisi lagi. Demikian pula tunggangan tadi. Tidak berkurang apapun. Paling ifqaruha. Ifqaruha besok sudah segar lagi. Enam barakallahu fikum. Sehingga perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang kelihatannya dianggap kecil ternyata besar. Bahkan disebutkan di sini sekarang dalam hadis Bukhari. Kalau kita ragu dengan yang pertama dan kedua, karena riwayat yang bukan dalam kitab-kitab sahih, bahkan ada rawi yang dhaif, maka di sini sudah jelas hadis yang sahih dalam sahih Bukhari. Wa fi sahih Muslim an Jabir عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حق الإبل حلبها على الماء wa i'aratu dalu dalwiha wa i'aratu fahliha wa manihatuha wa hamlun 'alaiha fi sabilillah dalam Sahih Muslim dikatakan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sahabat Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW bahwa beliau berkata haknya unta adalah halbuha alal ma' وإعارة dalwiha menggiringnya untuk meminum air wa i'aratu dalwiha dan meminjamkan embernya wa i'aratu fahliha meminjamkan unta yang fahl yang bisa ditunggangi wa manihatuha dan mempersilahkannya hamlun 'alaiha fi sabilillah dan ditunggangi fi sabilillah. Asyahid kalimat manihatuha yakni membiarkan orang lain memanfaatkannya. Itu termasuk hakul ibil yang berarti kewajiban pemiliknya untuk tidak melarang kalau ada yang ingin uh, menungganginya untuk dikembalikan lagi. Dan tentunya yang pertama albuha alal ma wa yaratu dalwiha dan sebagainya itu haknya unta supaya tidak sakit atau tidak nah tersiksa harus dicukupi makan dan minumnya disebutkan dengan hakul ibil yang menunjukkan bahwa perkara ini perkara yang bukan sekedar anjuran tetapi hampir kepada wajib. Wa kharajal Imam Ahmad min hadis Jabir عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل أو كل معروف صدقة semua yang baik-baik itu sedekah wa minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin taliqin dan termasuk dari ma'ruf kebaikan adalah engkau menemui saudaramu biwajhin taliq dengan wajah yang cerah dengan wajah yang ceria Ibtisamuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sadaqah. Dan yang termasuk saudara adalah semua muslim. Bukan hanya salafiyin. Jangan terpaku pada orang tertentu saja, kemudian yang tidak kenal cuek. Bahkan di sebelahnya ada orang yang tidak kenal, di sebelahnya lagi ada saudaranya. Dia katakan, ahlan kefal bagar ini dilewati. Dan kemudian dia menjauh dan mengambil kesimpulan bahwa kalian tidak punya akhlak. Ini terjadi. Dan orangnya lapor ke anak. Ini barakallahu fikum walaupun alhamdulillah bukan di sini, bukan di Cirebon. Tetapi ini terjadi. Sehingga barakallahu fikum jangan lupa bahwa mereka mereka yang awam, mereka muslimi berhak untuk kita beri salam, berhak untuk kita katakan apa kabar Pak, baik, sehat, ila akhirnya. Jazakallah khair. Seperti beliau. semua <laughs> semua ditapa, Gimana Pak, baik Pak, khair. Sayangnya perempuan juga disapa. <laughs> Tapi ibu-ibu, ibu tua. <laughs> Eh, tapi itu penting, penting. Iya. Nah, barakallah. fikum kelihatannya kecil, tapi besar di salah satu majelis ta'lim jumlahnya yang hadir tadinya hampir 80 lebih ini kajian akhwat itu berkurang berkurang berkurang tinggal 20-an dan yang berkurang itu rata-rata jamaah atau semuanya jamaah mengapa karena akhwatnya tidak memiliki adab sopan santun. Alasannya tidak kita terima 100%. Eh, tidak kita terima 100%. Salah satunya itu alasannya. Ini barakallahu fikum perlu nasihat yang terus-menerus. Bahwasanya perkara yang seperti ini walaupun kelihatan remeh tetapi sangat penting bagi mereka-mereka yang awam. Dia datang pengen ngaji, <clears throat> dekati dengan baik-baik. Ajak, tanyakan, senyum kepadanya, apa kabarnya ila akhir. enam, kembali jangan eksklusif. Itu sudah pernah terjadi di zaman jahiliyah hizbiyah. Jahiliyah hizbiyah di zaman Ekon muslimin. Yang selain kelompoknya memang dianggap kafir, dianggap orang-orang yang bukan Islam lah. Sehingga aku ternyata masih tersisa di zaman ahli sunnah. Padahal kita sudah kenal sunnah, sudah kenal dalil-dalil. Kembali pada kitab. Qala wa an tufrigha min dalwika fi ina'ihi dan termasuk juga engkau tuangkan embermu ke bejana saudaramu mungkin zaman waktu itu ngangsu ya. masing-masing dan ada temanmu yang terlambat membawa ember ini ambil punya anak tuangkan ke saudaranya dia kembali itu juga termasuk perkara yang dikatakan ma'ruf. Kullu ma'rufin sadaqah. Semua kebaikan sadaqah. Wa minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talib. Termasuk kebaikan adalah engkau menghadap atau menemui saudaramu dengan wajah yang cerah, dengan senyum. Dan engkau tuangkan dari embermu ke bejana saudaramu. Tetapi bejana lebih kecil dari ember. Artinya bukan kamu seluruhnya memberikan pada dia, tetapi kamu berikan apa yang diperlukan. Ada ada. Ambil daripada dia jauh mengambil airnya ke sumurnya kamu berikan kepadanya Fakharrajahul hakim wa ghairuhu bi ziyadah. Dikeluarkan pula oleh Imam Hakim dengan tambahan lafaz hiya wa ma anfaqal mar'u ala nafsihi wa ahli. Dan termasuk ma'ruf adalah apa yang dinafkahkan oleh seseorang untuk istrinya dan anak-anaknya. untuk dirinya dan anak-anaknya dan keluarganya, ahli, istri dan anak-anak. Maka kutibalahu bihi sadaqah. Semuanya akan dicatat sebagai sadaqah. Bahkan dalam riwayat disebutkan dengan lafaz lafaz yang sahih hatta luqmah taj'aluha fi fimra'atik sesuap nasi atau sesuap makanan yang kau masukkan ke mulut istrimu maka itu tercatat sebagai sedekah Masya Allah. Kalau satu suapan termasuk sedekah, bagaimana kalau memberikan nafkah untuk satu bulan? Wama waqa bihi ardahu kutiba lahu bihi sadaqah. Irdahu Dikasrohkan ainnya. Dan juga apa yang dia jaga dengannya kehormatannya itu juga akan dicatat sebagai sadaqah. Wa kullu nafaqatin anfaqaha mu'min fa'ala fa'alallahi khalafuha. Dan setiap nafkah, sedekah <coughs> yang diinfakkan oleh seorang mukmin maka di sisi Allah ada penggantinya. Khalafuha penggantinya. Bamin dijamin illa nafaqatan fi ma'siyatin aw bunyan kecuali nafkah dalam kemaksiatan atau dalam urusan bangunan pribadi. Bunian ini urusan pribadi. Saya katakan pribadi kalau bangunannya masjid beda lagi. Apalagi pondok pesantren. enam, maksudnya di sini bunian adalah untuk pribadinya. Silakan silakan saja. Tidak ada pahala padanya, nggak ada dosa padanya. Enam. Fa'alallahi khalafuha disebutkan setiap pagi akan turun dua malaikat. Yang satu berkata Allahumma a'ati munfiqan khalafa. Yang kedua berkata Allahumma a'ati mumsikan talafa. Apa maqala fi disebutkan oleh dua malaikat tadi dengan doa. Yang satu berdoa, ya Allah berikan kepada yang bersodakoh hari ini gantinya. Doanya malaikat dikabulkan insyaallah yang kedua, mengatakan Allahumma ati mumsikan talafa. Berikan pada orang yang tidak mau bersodakoh hari ini. Ini yang bakhil hari ini. Dengan talafa. Talaf, hilang atau rusak. Nah. Atau binasa. Wabil musnadi. anabi Juryil al-Juhaimi al-Hujaimi. Nah, ada harkatnya. Tidak ada. Semua cetakan tidak ada harokatnya. Baik. Di sini ada domahnya di ha. Ya. Dibantu dengan hu. Berarti hujaimi. Qala sa'altu an sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anil ma'ruf. Aku tanya pada Nabi SAW tentang kebaikan. <coughs> la minal ma'rufi maka Nabi mengatakan jangan kau remehkan dari kebaikan sedikit pun. Walau antu'ti silatal habli, walau antu'ti shis'an na'li, walau antufrigha min dalwika fi ina'il mustasqi, walau antunahhi asyai'a min tariqin nas yudihim, walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi muntaliqun walau an talqa akhaka fatusallim alaih walau an tu'nisa al-wahsyan fil ardi kata beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis ini dikatakan jangan kau remehkan sedikit pun dari kebaikan walaupun engkau berikan ikatan tali silatul habli walau an tu'tiya syis'at an-na'li walaupun kau berikan tali sendal tali sendalnya putus sini anak punya tali sendal yang bisa menggantikan walau antu min dalwik fi ina'il mustasti walaupun hanya sekedar kau tuangkan dari embermu sedikit ke bejana saudaramu yang minta air walau antunahi syai' min tariqin nas walaupun menggeser sesuatu tunahi menggeser min tariqin nas dari jalan manusia yu'dihim yang akan mengganggu mereka geser sedikit apakah batu yang mengganggu atau duri atau apa saja walau antal ka wa wajhuka ilaihi muntaliqun walaupun sekedar engkau menemui saudaramu dengan wajah yang ceria Walau antalqa akhaka fatusallim alaih. Walaupun engkau menemui saudaramu kemudian memberi salam. Walau untuk nisal wahsyan fil ard. Walaupun hanya engkau memberikan tempat bagi orang yang sendirian di muka bumi. Wahsyan itu yang dalam keadaan bukan di, di tempat safar, nggak punya teman, nggak punya saudara begitu. Dia bingung mau tinggal foto. Terus lanjutkan lagi perjalanan. Kalau wahsy itu binatang yang buas, datang liar, datang liar. Tetapi di sini kelihatannya bukan binatang. Nah, sedangkan tuknis adalah memberikan yang dipakai dalam bahasa kita ke jadi ya, bikin cerahan ya. enam wa min sadaqah dan termasuk jenis-jenis sedekah kaful ada anin nasi bil yadi wal lisan termasuk sedekah adalah menahan tangan kita dari manusia tidak mengganggu orang lain bil yadi wal lisan tangan tidak mengganggu lisan juga tidak mengganggu kama fi sahihaini an Abi Dzar sebagaimana dalam dua kitab sahih dari Abu Dzar Qultu ya Rasulullah, ayul a'mali afdal? Kata Abu Dhar, aku tanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amalan apa yang paling afdal? Qala al-imanu billah. Beriman pada Allah. Wal jihadu fi sabilih. Berjihad di jalannya. Qultu fa in lam af'al. Bagaimana kalau aku tidak bisa melakukannya? Qala tu'inu sani'an. Engkau bantu orang yang sedang bekerja membuat sesuatu. Atau tasna' لأخرق قلت أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة Nah, membantu orang yang sedang membuat atau engkau membuat untuk dilubang Wa ana la adri. Tidak tahu maksudnya apa. Kharaqa qalubami. Sana yang membuat. Artinya membantu membuat atau membantu melepas. Begitu mungkin. Wallahu a'lam. Qultu ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau aku lemah, tidak bisa membantu yang demikian? Membantu membuat atau membantu melepaskan aku nggak bisa. Qala takuffu syarraka 'anil nas. Engkau tahan kejelekanmu dari manusia. Fa innaha sadaqah. Maka itu sadaqah. Mengapa? Karena seakan-akan dia membuat ketentraman untuk orang lain. Menentramkan saudaranya, menentramkan tetangganya, menentramkan orang lain karena engkau tidak mengganggu mereka. Barakallahu fikum. Wa fi sahih Ibn Hibban, dalam sahih Ibn Hibban. Dari Abi Dzar, qala qultu ya Rasulullah dulluni ala amalin. Tunjukkan kepadaku atas sebuah amal. Ida amila bihil abdu dakhala jannah. Yang kalau seorang hamba mengamalkan amalan tersebut, dia akan masuk surga. Qala yu'minu billah. Kata Nabi, beriman pada Allah. Qultu ya Rasulullah, inna ma'al imani amala. Ya Rasulullah, apakah bersama keimanan ada amalan? Qala yardahu mimma Allah Kamu berikan dari apa yang Allah berikan rezeki kepadanya. Atau domirnya bukan kamu, tapi dia. Nah, tadi pertanyaannya, seorang hamba bisa masuk surga. Maka dia hendaklah memberikan dari apa yang Allah berikan rezeki padanya. Kultu wa in kana Rodok itu air diberikan dengan pemercik begini. Sehingga maknanya memberikan sedikit dari apa yang Allah berikan rezeki kepadanya. Qultu wa in kana la syai'a lahu. Bagaimana kalau orang ini gak punya apa-apa? La syai'a lahu. Tidak ada sedikit pun miliknya. Qala yaqulu ma'rufan bilisani. Kata Nabi, paling tidak dia berbicara dengan baik. Yaqulu ma'rufan, mengucapkan ucapan baik. Qultu fa in kana ayyan la yablughu anhu lisanu. Bagaimana kalau dia ayi, lemah, tidak mampu, lisannya tidak bisa mengucapkan ini dan itu. Qala fayu'inu maghluban. Kalau gitu menolong orang yang terkalahkan. Terkalahkan tidak mesti terkalahkan oleh musuh. Terkalahkan oleh kerjaannya. Terkalahkan oleh barangnya yang berat. Itu juga maghlub. Ya. Bantu orang yang dalam keadaan dia kesusahan. Qultu fa'in kana dha'ifan la qudrata lahu. Bagaimana kalau orang ini lemah? Tidak mampu, tidak memiliki kekuatan Qala falyasna' li akhrab. Kembali lagi, ini ada keterangannya di sini. Qultu fa in kana akhraqa faltafata ilayya faqala ma turidu an tad'a fi sahibika shay'an min al-khair falyada an-nas min adahu. Hmm. <coughs> Hendaklah dia berarti falyasna li akhraq adalah memberikan kepada orang yang dalam keadaan tidak memiliki kecuali sesuatu yang rusak, yang jelek. Dari kata kharab yang maknanya adalah tambalan-tambalan. Tapi kalau dia sendiri yang akhrab, bagaimana? Dijawab engkau tidak ingin mengerjakan kebaikan untuk orang lain, paling tidak engkau tidak membuat kejelekan untuk orang lain. Ini terakhir. Ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Kalau engkau Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Turidu an tada'a fi sahibika syai'an minal khair." Engkau tidak ingin memberikan kebaikan apapun pada saudaramu. Falyada'an nas min ada, paling tidak engkau biarkan mereka dari gangguanmu. Kamu jangan ganggu mereka. Nah, kata ya Rasulullah inna hadha kulluhu la yasirun. Ya Rasulullah itu semua perkara mudah. Qala walladhi nafsi biyadihi Ma min 'abdin ya'malu bi qaflatin minha yuridu biha ma 'inda Allah illa akhadat bi yadihi yawm al-qiyamah القيامة bi yadihi yawm al-qiyamah hatta yadkhul al-jannah. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Tidaklah seorang hamba mengamalkan bagian-bagian ini dengan menginginkan dengannya atau dengan menginginkan wajah Allah, apa yang di sisi Allah, kecuali akan diambil tangannya dituntun untuk masuk dalam surga pada hari kiamat. Ukhidat biyadi yawmal qiyamah, diambil tangannya pada hari kiamat, hatta yudkhilal jannah, hingga dimasukkan ke dalam jannah. فاشترط في هذا الحديث لهذه الأعمال كلها إخلاص النية Perhatikan hadis-hadis tadi. Semuanya disyaratkan dengan syarat yang utama, yaitu keikhlasan niat. menginginkan wajah Allah, menginginkan apa yang di sisi Allah, menginginkan pahala dalam jannah, menginginkan wajah Allah. Ya. Semua lafat-lafat hadis hadis tadi ada kalimat menginginkan wajah Allah atau menghendaki apa yang di sisi Allah atau dalam riwayat yang sebelumnya yakin dengan apa yang Allah janjikan. Dalam riwayat lain lagi kami eh, dengan mengharapkan apa yang Allah janjikan. Artinya semua itu syarat bahwa amalan-amalan tadi kecil tetapi jadi besar karena niatnya yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Fashtarata, maka disyaratkan. Dalam hadis ini, dalam semua amalan tadi keikhlasan niat kama fil hadis Abdullah Ibn Amr walladhi fihi dzakar al-arba'ina khaflah sebagaimana hadis Abdullah bin Amr yang disebutkan padanya 40 macam Wahada kama fi qawlihi azza wa jal. Dan ini seperti apa yang Allah sebutkan azza wa jal la khaira fi كثير min najwahum illa man amara bi sadaqatin معروف ma'rufin إصلاح islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan bagi semua najwahum, semua pertemuan-pertemuan mereka yang rahasia. Nggak ada khair padanya. Kecuali kalau untuk memerintahkan bersadaqah atau ma'ruf atau mendamaikan dua orang manusia Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah. Dan barang siapa yang melakukannya karena ibtigha'a mardatillah mengharapkan keridhaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka Allah akan berikan padanya ajran 'azima. Ayat ini pun menyebutkan syarat yang sama. Ibtigha'a mardatillah, mengharapkan wajah Allah atau mengharapkan keridhaan Allah. Wa qad ruwiya 'anil Hasan wa Ibnu Sirin anna fi'lal ma'rufi yu'jar alaih. Disebutkan, diriwayatkan dari Al-Hasan dan juga dari Ibn Sirin, bahwa semua perbuatan baik akan diberi pahala. Wa in lam yakun lahu fihi niyah. Walaupun tidak ada padanya niat. Bagaimana ini? Padahal tadi disebutkan disyaratkan dalam semua hadis ibtigha wajh Allah ibtigha mengharapkan apa yang Allah janjikan mencari keridhaan ila akhir tetapi ada riwayat dari Al Hasan dan Ibnu Sirin yang mengatakan bahwasanya semua kebaikan akan diberi pahala walaupun tidak punya niat dijelaskan su'ilal hasan anil rajul ditanya al hasan tentang seseorang yas'aluhu akhar hajatan wa huwa yubghidhu diminta oleh seseorang hajat. Atau ada seseorang yang meminta kepadanya hajat-hajatnya. Padahal dia tidak suka. Fayu'tihi hayaan. Maka dia memberikannya hanya karena malu saja. Nggak enak. Halahu fihi ajr. Apakah dia punya pahala? Apakah dia mendapatkan pahala? Qala inna dzalika laminal ma'ruf. Kata Al Hasan, itu termasuk kebaikan. Wa inna fil ma'ruf la ajra. Sesungguhnya pada kebaikan ada pahala. Demikian kharrajahu Humaid ibn Zanjuya. Wa su'ila ibn Sirin. Yang kedua ibn Sirin. Ditanya tentang seseorang yang tabi'ul janazah. Seseorang mengantarkan jenazah. La yatba'uha hasbatan. Bukan mengantarnya karena mengharapkan hisab, pahala. Tapi yatba'uha hayaan. Karena mengantarkannya karena enggak enak kepada keluarganya. Alahu bidzalika ajr? Apakah dia dapat pahala? Faqala ajrun wahid. Dia hanya dapat satu pahala. Balahu ajran. Bahkan dia punya dua pahala. Ajrun li salatihi ala akhihi wa ajrun li silatihi al-hayy. Kharajahu Abu Nu'aim fil hilya. Kata Nusirin, bahkan dapat dua pahala. Pahala untuk salat jenazahnya, menyolatkan jenazah saudaranya. Yang kedua pahala karena dia menyambung silaturahmi. Tadi nggak enak pada keluarganya biar tetap hubungannya baik. Itu menyambung silaturahmi. Hmm. Demikian dikatakan oleh beliau. Bagaimana mengumpulkan dengan yang tadi? Bahwa harus ada syarat. Hah? Nah, artinya tidak punya harapan-harapan dunia. Adapun kadang orang tidak terpikir sama sekali. Wah, oh, kesian sekali orang ini. Itu kebaikan. Apakah dia karena apa? Karena pengen dipuji? Bukan. Apakah karena ingin dapat imbalan? Apalagi orang itu nggak akan bisa memberikan imbalan apapun. Nggak ada tujuan lain sama sekali. Tapi saat itu tidak punya niat apa-apa. Hanya kira kesiannya orang ini. Ambil ambil semuanya. Ini yang dimaksud tadi oleh Musiri. Tetapi kalau orang yang riak tidak punya niat yang ikhlas, jelas-jelas itu ada hadisnya, bahkan ayat yang menunjukkan bahwa dia tertolak. Sehingga yang dimaksud tadi oleh Bu Sirin dan Al Hasan adalah orang yang kadang-kadang nggak -kadang terpikir sama sekali tentang masalah pahala, tetapi karena dia punya ma'ruf, punya rasa kasihan pada orang lain, pada saudaranya, atau karena punya rasa hubungan silaturahmi, kasihan sama dia, dia saudara saya, ila akhirnya, itu cukup. Sudah cukup bahwa dia beramal karena syariat atau beramal karena kebaikan. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan bisa terkumpul dua ucapan tadi. Qala Selanjutnya Wa min anwa'is sadaqah termasuk jenis sadaqah juga ada huquqil muslim alal muslim menunaikan hak muslim pada muslim lainnya wa ba'daha madhkurun fil ahaditsil madhiyah dan sebagiannya sudah disebut dalam hadis-hadis yang telah lewat. Al-Maudiyah yang telah lalu. Wafis sahihaini di dalam dua kitab sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala haqqul muslim 'ala al-muslimi khamsun. Oh, riwayat sittun. Hak muslim terhadap muslim lainnya ada lima. Raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janazah وإجابة الدعوة وتشميط العاطس وفي رواية في مسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته تسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه Hak muslim terhadap muslim lainnya ada lima. Menjawab salam. Menengok orang sakit. Mengikuti jenazahnya. Ini mengantarkan jenazah. Mendatangi undangannya. Dan menjawab kalau dia bersin mengucapkan Alhamdulillah dengan yarhamukallah. Itu namanya hmm. tashmid. Tashmidul afif. Dalam riwayat muslim disebutkan hakul muslim alal muslim sittun lil muslimi alal muslimi sittun. Hak muslim terhadap muslim lainnya ada enam. Qila mahunna ya Rasulullah. Apa itu enam ya Rasulullah? Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala idha laqitahu fatusallim alaih. Kalau engkau menemui dia, beri salam. Wa idha da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengajakmu, maksudnya mengundangmu, sambutlah undangannya Wa idza tansahaka fansah lahu. Kalau dia meminta nasihat kepadamu, beri nasihat. Wa idza atisa fahamidallah. Kalau dia bersin dan kemudian mengucapkan alhamdulillah, fashamidhu. Maka jawablah dengan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, tengok dia. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia mati, maka antarkan jenazahnya Ini juga termasuk semuanya enam perkara ini sadaqah. Hakul muslim alal muslim yang sitkan semuanya sadaqah. Wa fi sahihaini 'anil barra qala amarna amarana Rasulullah SAW bi Rasulullah SAW memerintahkan pada kita dengan tujuh perkara. Bi'iyadatil marid. Memerintahkan untuk menengok orang yang sakit watibail janazah memerintahkan untuk mengantarkan jenazah wa atish menjawab orang yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah wa ibraril qasam menunaikan sumpah wa nasril mazlum menolong orang yang terzalimi wa ijabatu da'i menyambut undangan wa ifsya'us salam menebarkan salam. wafir riwayat li Muslim dan dalam salah satu riwayat dalam Sahih Muslim wa irsyadud dal mengantarkan orang yang tersesat. Badal Ibrahim Qasam. Dalam riwayat Muslim Ibrahim Qasamnya tidak ada, yang ada irsyadud dal. Benar. Wa min anwa'i sadaqah dan termasuk jenis-jenis sadaqah al-masyu bihuquqil adamiyin alwajibah ilaihim. Termasuk jenis-jenis sedekah adalah berjalan menunaikan hak-hak Bani Adam. Hak-hak anak Adam yang wajib pada mereka. Kalau Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, man masya bihaqqi akhihi ilaihi liyaqdiyahu falahu bikulli khatwatin sadaqah. Siapa yang berjalan untuk menunaikan hak saudaranya untuk dia tunaikan untuk dia bayarkan falahu kulli khatwatin sadaqah maka dia akan mendapatkan pahala pada setiap langkahnya nggak usah nunggu ditagih tapi dia yang datang berjalan tempat saudaranya kemudian memberikan haknya ومنها إنظار المعسر termasuk sedekah adalah imbarul mu'sir Imbar melapangkan waktu mu'sir itu orang yang tidak mampu membayar tadi untuk orang yang utang dan sejenisnya bisa utang barang bisa utang harta ila akhir atau beli belum bayar dan sebagainya nanti pekan depan itu juga hak ya yang kedua sebaliknya, yang punya hak. Ternyata orang yang tadi meminjam atau membeli belum bayar nggak mampu. Ma'asir. Wabil musnad disebutkan dalam musnad dan sunan Ibn Majah dari Buraidah marfu'an. Man anzara mu'siran falahu bikulli yaumin sadaqah. Siapa yang memberikan tunda <coughs> <coughs> memberikan tempo. Tempo barakallahu fikum. Siapa memberikan tempo pada seorang yang mu'sil, jazakumullah khair. Falahu bi kulli yawmin sadaqah. Maka baginya setiap hari dicatat sebagai sedekah. Sudah sehari lagi sedekah lagi. Sudah sehari lagi sedekah lagi. Qabla an yuhilla dain sebelum dia berhasil atau mampu menunaikan dain hutangnya. Fa halla dain Fa'amarahu ba'da dhalik falahu bikuli yaumin mitlahu sadaqah. Kalau dia sudah datang waktunya kemudian masih dia beri tunda lagi falahu bikuli yaumin mitlahu sadaqah. Maka dia pun akan mendapatkan sepertinya sadaqah. Maksudnya tadi sebelum datang waktu sepertinya. Qabla an yahullad sebelum datang waktu pembayaran. Misalnya dia ketika pinjam anak kalau hari ini nggak mampu ya udah kalau gitu besok aduh nggak bisa mungkin kalau gitu mungkin depan wah sebulan depan aja ketika dia beri itu sudah sedekah ketika sudah waktunya bayar dia masih menunda lagi sodakoh lagi barakallahu fikum Wa minhal ihsan ilal bahaim. Termasuk sedekah juga adalah perbuatan baik kepada binatang-binatang. Binatang ternak diantaranya. Bahaim dari kata buhmun. Buhmun yang tidak berbicara. Kama qala Nabi SAW lama su'ila an saqyiha. Faqala fi kulli kabidin ratbatin ajr. Wa akhbara anna bagian saqat kalban yalhatu minal atash. Faghafara laha. Sebagaimana Nabi pernah ditanya tentang bagaimana saqyiha memberi minum pada binatang Faqala fi kulli kabdin rabbin ajr. Pada setiap hati yang masih segar ada pahala. Ya, ini setiap makhluk hidup yang punya kabit yang masih begini. Kabit itu hati ya. Yang rabbah ini masih hidup, masih segar. Masya Allah, artinya ini binatang semua. Tidak disebutkan binatang ini atau binatang itu, semua. Bahkan termasuk anjing. Fa'akhbara anna bagiyan dikhabarkan bahwa ada seorang wanita pelacur Sakat kalban memberikan air minum pada seekor anjing yang sedang kehausan yalhat minal atas yalhat itu menjulurkan lidahnya minal atas karena kehausan faghafara Ternyata ketika diberi minum oleh wanita tadi, wanita tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Wa amma sadaqah al-qasirah ala nafsil 'amil biha. Famithlu anwa'i dzikr min at-tasbih. Adapun sadaqah yang qasir qasirah ala nafsil 'amil. Yang kebaikannya hanya untuk pelakunya, tidak mutaaddi, tidak memiliki objek tidak ada orang yang mendapatkan sesuatu. Hanya dia yang mendapatkan sesuatu. Itu pun disebut sedekah. Famislu anwa dzikir minat tasbih. Seperti jenis-jenis zikir. Orang lain nggak ada yang diuntungkan apa-apa. Dia hanya untuk dirinya. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, wal istighfar, salah ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kadzalika tilawatul Qur'an wal mashi ila al masjid, membaca Al-Qur'an berjalan ke masjid, wal julus fiha walintidhar salah duduk padanya dan menunggu salat aula listima'i dzikir atau untuk mendengarkan dzikir atau mendengarkan tausiah mendengarkan kajian ta'lim al-ilm ila akhirih itu semua sedekah walaupun tidak ada orang yang disedekahi tapi dia mensedekahi dirinya wa min dzalika tawadhu' fil libas termasuk di dalamnya adalah tawadhu' dalam pakaian tidak sombong dalam berpakaian. Tawaduk fil libas memakai pakaian yang tidak isbal bagi laki-laki lebih dari mata kakinya, bagi perempuan lebih dari satu dirah, lebih dari satu dirah sudah isbal. Wal mashi wal hadi wa tabaddul fil mihnah waktisabil halal wa taharrifi. Demikian pula tawadhu fil mashi Fil mashi dalam berjalan tidak boleh berjalan seperti pemain trompet. Nah, itu jalan yang dimurkai oleh Allah SWT. Kecuali dalam satu hal. Ketika maju dari barisan pasukan untuk perang tanding ketika ada sahabat yang disuruh Nabi maju kamu mau dengan membusungkan dadanya mendongakkan kepalanya berjalan dengan sombong kata Nabi ini jalan yang paling dimurkai oleh Allah SWT kecuali pada saat yang seperti ini karena al-kibir kibir sombong pada mereka sadaq nah sehingga barakallahu fikum tawaduk fil libas sadaq untuk diri kita sendiri tawaduk fil mesi juga tawaduk yang merupakan sedekah untuk diri kita sendiri. Wal haji perangai. Itu juga harus tawadhu, tidak berperangai dengan perangai orang yang sombong, kibir, tapi berperangai orang yang biasa atau orang yang rendah. Watabadul fil mihnah atau mengeluarkan sesuatu usaha upaya itu tabaddul dalam mihnah Mehna itu profesi. sabil halal. Mencari keuntungan yang halal. Wataharifi dan berupaya untuk mencari yang halal. Dari mana dapat pahalanya tadi? Profesi dia, dia kerjakan. Karena itu adalah iktisab untuk istri dan anak-anaknya, untuk dirinya, istrinya dan anak-anaknya. Maka itu sedekah untuk dirinya dan sedekah untuk keluarganya. Wa minha aidan muhasabatun nafsi ala ma salafa min a'maliha. Termasuk sedekah juga adalah seorang memeriksa dirinya atas apa yang telah lewat dari amalan-amalannya. Introspeksi. Muhasabah. Ketika sudah berbaring di malam hari menjelang tidur mengingatnya hari ini saya berbuat apa, peramal apa. Kalau ada yang tersia-siakan berisik pada Allah. Kalau ada dosa-dosa minta ampun pada Allah Taala Menyesali, wa nadam, wa taubah. Nadam menyesali, taubah bertaubat. Minat bisa salifah dari dosa-dosa yang telah lewat. Wal hazan alaiha, sedih karena apa yang telah dilakukannya dari kejelekan di hari itu atau di hari sebelumnya. Wahtiqarin nafsi, dan merasa dirinya sangat hakir di sisi Allah SWT. Aku ini orang hamba yang banyak dosa ya Allah. Aku banyak dosa, banyak mendolimi diri sendiri. Lah akhir itu ihtiqar nafs. Tidak merasa besar di sisi Allah, tapi sebaliknya merasa aku ini orang yang kotor, orang yang demikian demikian itu ihtiqar. Jangankan kita para anbiya menyatakan Rabbana balamna anfusana فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ya Allah kami orang yang mendolimi jadi diri kami kalau engkau tidak memaafkan kami maka niscaya kami akan jadi orang yang merugi lah atau Yunus alaihi salam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin nah <clears throat> semua mengakui kekurangan dirinya dalam keadaan mereka orang-orang yang terbaik di antara manusia walizdira alaiha izdira juga sama atau hampir sama, ini menyesali apa yang sudah dilakukan dari kekurangan-kekurangan dan kejelekan-kejelekan. Bahkan kebaikan yang telah dikerjakan, dia masih menyesali. Kenapa? Cuma segitu. Kenapa saya kerjakan hanya itu, tidak ini, tidak itu? Kenapa tadi ketika aku berikan tidak sekian? Kenapa sekian? Inilah akhirnya. Selalu merasa kurang dalam masalah amal saleh. <clears throat> Wa maqataha fillahi azza wa jalla dan memarahi dirinya karena Allah Azza wa Jalla. Saya ini mampu, saya ini mampu tuh. Kenapa saya ini begini, kenapa saya ini nggak begitu. Saya ini memarahi dirinya sendiri. Itu juga sedekah. Wal buka min khasyatillahi ta'ala. Dan menangis karena takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafakkur fi malakutis samawat wal ard. Dan berpikir tentang apa yang Allah ciptakan dari alam semesta ini, langit-langit dan bumi wa fi umuril akhirah dan memikirkan tentang urusan akhirat. Wa ma fiha minal wa'd wal wa'id dan apa yang Allah janjikan dan apa yang Allah ancamkan. Al-wa'd yang baik-baik, al-wa'id yang jelek-jelek. Apa yang Allah janjikan dari jannah, ampunan, keridhaan, ketenangan, ketentraman, dinaungi yauma la dhilla illa dhillu. Itu semua wa'id. Wal wa'id ancaman. Janji-janji yang mengerikan, ancaman neraka, ancaman adab, ancaman kemurkaan, ancaman kesusahan, hisab ila akhirin. Wa nahwi dzalika mimma yazidul iman bil qalb dan lain-lainnya yang akan menambah keimanan seseorang di hatinya. Wa yansha'anhu katsirun min a'malil qulub dan akan terbentuk padanya banyak amalan-amalan hati. Dengan itu tadi, dengan tafakur tadi akan terbentuk dalam hati amalan-amalan soleh. Amalan-amalan hati dan kadang amalan hati bisa lebih besar dari amalan anggota badan. Seperti al-khasyah, hmm. al khasyati wal mahabbati wal raja'i wal tawakkul wa Seperti rasa takut, rasa cinta kepada Allah, rasa harap kepada Allah, tawakal pada Allah, ila akhir. Waqad qila dan kata telah dikatakan inna hada tafakkur afdal min nawafilil a'mal. Dikatakan bahwa tafakkur yang seperti ini lebih afdal dari sekian amalan-amalan nafilah. Amalan anggota badan yang sifatnya sunnah. Al-badaniyah yang dikerjakan oleh badan Ruwiya dzalika an ghairi wahid min at-tabi'in. Diriwayatkan tidak dari satu orang saja dari kalangan tabi'in, dari sekian banyak ulama tabi'in. Di antaranya Sa'id bin Musayyib dan juga Al-Hasan dan juga Umar bin Abdul Aziz. Fi al Imam Ahmad ma yadullu alaih dan juga dalam ucapan Imam Ahmad yang menunjukkan hal tersebut. Dan dikatakan oleh Ka'ab لأن أبكي من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق biwazni dahaba. Sebagaimana dikatakan oleh Ka'ab radhiyallahu taala anhu bahwa kalau saja aku menangis karena Allah, maka itu lebih aku sukai daripada aku bersedekah seberat badanku. Biwazni dahaban, seberat badanku emas. Mudah-mudahan masih ingat kisah Bani Israel yang dia beribadah, beribadah, beribadah sampai 40 tahun karena berharap sesuatu masih belum dikabulkan. Sampai setelah 40 tahun masih belum dikabulkan, dia saat itu menangis dan berkata, "Sungguh ya Allah, aku ini orang yang jelek, orang yang bodoh, orang yang kurang, orang disalahkan diri semuanya. Sungguh memang aku ini tidak pantas Engkau berikan, engkau kabulkan. Aku belum begini, belum begitu, ila akhir. Maka Allah mewahyukan kepada nabinya untuk menyampaikan pada orang tadi bahwa penyesalanmu hari ini dan mengakui kekuranganmu berarti ihtiqar nafsihi indallah itu lebih baik dari ibadahmu 40 tahun sudah lewat alhamdulillah dan masih mengapa karena saat itu dia tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya dia merasa saya sudah beramal soleh kok belum dikabulkan. Anda sudah hebat begini. Setiap malam ibadah, setiap siang puasa. Saya sudah berzikir dengan siapa. itu masih ada kiber di dalamnya, ada syait lah. Tapi ketika saat itu dia mengakui bahwa dirinya belum apa-apa, baru saat itu Allah kabulkan.